Keadaan sahabat Semua sahabat adalah sikoh dan adil. Riwayat seorang sahabat tetap diterima meskipun sahabat tersebut majhul. Oleh karena itulah para ulama berkata, ketidaktahuan terhadap identitas seorang sahabat tidaklah berpengaruh. Dalilnya adalah keadaan sahabat yang kami gambarkan, bahwa Allah dan Rasulnya telah memuji mereka dalam berbagai nas. Di samping itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima perkataan seorang sahabat jika beliau telah mengetahui keislamannya dan beliau tidak menanyakan keadaannya. Direwatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, "Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Inni ra'aitul hilala, yakni Ramadana." Faqala, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Qala ya Bilalu adzin fin nasi falyasumu godan. Ada seorang badui datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah melihat hilal, yakni Ramadan." Kemudian beliau bertanya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada badui ini, Apakah kamu bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah? Badui itu menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Badui itu menjawab, "Ya." Beliau kemudian bersabda, "Wahai Bilal, umumkanlah di tengah-tengah manusia agar mereka melaksanakan puasa besok hari." Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima dan dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban.